Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Kita lanjutkan kemarin seputar apa? Kisah hijrahnya Rasulullah SAW yang belum selesai kemarin dari Makkah ke Madinah yang saat itu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain sudah berangkat semuanya tinggal Rasulullah, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu beserta Abu Bakar berangkat berdua menyewa salah satu orang penunjuk arah. Siapa orang yang disewa ini? Abdullah bin Uraikat Ad-Dili. Abdullah bin Uraikat Ad-Dili. Dia itu apa? Khirit. Khirit itu pandai dalam masalah peta. Peta perjalanan dari Makkah ke Madinah tahu dia jalannya. Melakukan perjanjian setelah tiga hari nanti, eh, dua kendaraan ini tolong dibawa ke gua Saur. Paham ya? Seperti itu. Nah, kemudian bertepatan setelah tiga hari datang Abdullah bin Uraikid. Selama di gua tersebut, yang ngantar makanan siapa kemarin? Putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang jadi intel untuk meneliti ngecek kabar yang ter di Mekah bagaimana perkembangan bagaimana siapa? Abdullah bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang menggantikan apa istilahnya? Mengembala kambingnya Abu Bakar Siddiq siapa kemarin? Hah? Siapa kemarin? Siapa kemarin? Amir bin Fuhairah. Paham ya? Itu yang tugaskan untuk apa? Untuk mengembala kambingnya. Nah, barakallahu fi mengarahkan, kemudian bawa pulang. Intinya di situ sudah diatur semuanya. Ketika hari ketiga tersebut datanglah Abdullah bin Uraikid. Nah, membawa dua kendaraan tersebut, langsung Abu Bakar berboncengan dengan Amir bin Hurairah. Nah, Abdullah bin Uraiqah bagian depan, na barakallahu fikum, Abu Bakar dan siapa? Dan Nam Amir bin Hurairah boncengan. Naam ya? Ardafa Abu Bakar Amir bin Fuhairah. Abu Bakar memboncengkan Amir, berarti Amir di belakangnya. Paham ya? Na barakallahu fikum. Berikutnya Wa ja'alat Quraisyun liman za'a wa bi wahidan min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar mi'atan minal ibil sayembara. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sayembara maksudnya ya. Karena sudah payah, sulit, enggak dapat-dapat sampai datang mengejar sampai ke gua pun, eh, gua sahur tersebut enggak dapat juga, akhirnya mengadakan sayembara. Kita lihat sini. Wa ja'alat Quraisyun liman zabi wahidin. Akhirnya orang-orang Quraisy menjadikan sayembara barang siapa yang bisa mendatangkan salah satu imma Nabi Muhammad imma Abu Bakar mi'atan ibil mendapatkan 100 ekor unta enggak sembarangan. Unta itu harganya mahal, apalagi unta merah harganya mahal sekali. Wallah alam berapa yang mahal. Eh? Nah, unta merah, unta macam-macam, unta punuk satu, punuk dua, punuk tahu punuk ya? Nah, itu kalau misalkan mau lihat ya ke Arab sana ya. Nah, barakallahu fikum kalau di Bunbin cuma satu ontanya. Ya kan? <laughs> Allah alam ya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya Nah, barakallahu fikum intinya di sini sayembara ini memang menarik itu ya. Yang bisa nangkap pendapatan 100 ekor unta. Falamma marrau bihayyin mudlij. Ketika mereka berjalan melewati siapa mereka ini rombongan Rasulullah tadi itu melewati kampung Mudlij namanya kampung Mudlij. Basura bihim Suraqah bin Malik bin Ju'sham. Ada yang juksum Ju'sham. Nah, kita lihat sini. Akhirnya ternyata Suraqah bin Malik lihat itu loh. Wah, itu rombongan. Lihat, mau nangkap itu loh. Sayembara 100 ekor unta enggak sembarangan. Paham ya? Harganya luar biasa itu ya. Nah, nah ternyata Suraqah bin Malik ini ada Sayyidu Mudlij. Pemimpin kampung Mudlij. Paham ya? Pemimpinnya, sayyidnya. Nah, Farokiba Jawadah kemudian langsung Surakah bin Malik mengendarai apa? Kuda pilihannya. Jawa itu kuda balapnya. Nah, sembarangan kuda itu kalau dirawat ngeri. Paham ya? Jalannya enggak usah nanya sudah. Larinya kenceng sekali. Naam. Wasara fi talabihim langsung berjalan ngejar mencari rombongan tadi itu. Falamma qaruba minhum ketika dekat wasami qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar yuksirul iltifat. Ayo. Dia Surakah bin Malik mendengar bacaan Rasulullah SAW ketika sudah dekat. Tapi Abu Bakar khawatir itu loh. Noleh-noleh gini. Noleh ke belakang. Paham ya? Maksudnya kenapa noleh? Khawatir itu loh. bener-bener Abu Bakar ini bener-bener mau menjaga Rasulullah gitu ya. Ya namanya orang dikejar. Khawatir jangan sampai Rasulullah yang kena gitu loh. Paham ya? Naam yuksiru iltifat, banyak noleh ke belakang. Naam, hadaran ala Rasulullah sallallahu berhati-hati Eh, kalau seandainya mereka nah membuat apa? Membuat kejahatan kepada Rasulullah SAW. Hati-hati Abu Bakar ini. Wah, huwa sallallahu alaihi wasallam la yaltafit. Rasulullah nggak noleh sama sekali, bayangkan. Yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah nggak noleh. Abu Bakar yang mana noleh. Khawatir. Eh, kalau ada apa-apa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Nah, menoleh ke belakang Rasulullah tidak yal la tidak menoleh sama sekali. Faqala Abu Bakar, "Ya Rasulullah, hadza Suraqah bin Malik qad rahaqana." Ya Rasulullah ini di belakang ada Suraqah bin Malik. Dia sudah mengejar kita, ikuti kita. Abu Bakar ngomong gitu. Langsung pada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, da'alaih mendoakan kejelekan. Jadi kalau antum nyuruh orang doakan anak dengan ud'u alayya, ud'u li doakanlah untukku. Kalau antum ya akhi ud'u alayya ya akhi ud'u alayya barakallahu fiik hayyakallah. Allah yahfaduk Allah ya'inak. Ud'u alayya. Itu berarti apa? Doakan kejelekan untukku. Ud'u li. Ud'u li. Paham ya? Nah ini pada alai berarti apa? Rasulullah mendoakan kejelekan untuk Surah Malik tadi. Fasakhat yada farasihi fil ard. Akhirnya kedua tangan kudanya itu nah barakallahu fikum langsung apa tersungkur ke tanah Paham ya? Disebutkan itu ghasat. Ghasat itu maksudnya tersungkur sampai tertanam gitu loh. Jadi enggak bisa enggak bisa ngejar itu intinya. Ayo paham ya? Kayak semacam terkunci itu ya. Tersungkur langsung kayak nan, eh, nantep di tanah gitu. Ghasat, na'am, sahat, na'am. Faqala Kemudian Suraka mengatakan, "Qad alimtu anna alladhi asabani bidu'aikuma." Aku tahu yang menimpa diriku ini doanya kalian berdua katanya. Kata Suraka bin Malik, tahu dia. "Fatullah li, doakan aku biar bisa eh, jalan maka kudanya biar bisa dinaiki bisa jalan walakuma alayya an aruddan nas angkuma doakan aku eh, dan kalian berdua nah barakallahu fikum tanggunganku aku akan apa aku akan mengusir manusia dari kalian berdua kan ini tadi doakan berkali-kali bang ya kisahnya itu kan gak hanya sekali kan didoakan ngejar lagi doakan ngejar lagi sampai akhirnya apa Nah setelah itu berdoa, suruh mendoakan dan dia berjanji apa? Menjamin bahwasanya dia yang akan mengusir manusia untuk mengejar mereka berdua. Pada Fada'alahu Rasulullah SAW fa'utliqa. Akhirnya Rasulullah mendoakan dan lepaslah. Nah barakallahu fikum ikatan yang mengikat kuda tadi itu. Maksudnya ikatan itu enggak bisa jalan terlepas. Paham ya? Kuda langsung bisa berdiri lagi. Paham ya? Berdiri Wasa'ala Rasulullah SAW an yaktuba lahu kitaban. Surah bin Malik langsung datang Rasulullah minta. Minta agar Rasulullah itu menuliskan suatu tulisan, suatu surat. Fakataba lahu Abu Bakar fi adim. Yang nulis bukan Rasulullah Abu Bakar. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah SAW dikenal dengan apa? An-Nabi al-Ummi. Al-Ummi itu apa sih? Alladhi la yaktub wa la yaqra al-maktub yaitu orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa apa? yang tidak bisa membaca tulisan. Paham ya? Nah, itu awal mulai seperti itu. Sebagaimana sebutkan enam barakallahu fikum para ulama mengenai tafsir daripada tafsiran daripada al-ummi. Nah, ketika diajari oleh malaikat Jibril, apakah Rasulullah langsung bisa baca? Tidak kan? Iqra, makna biqari, enggak bisa baca. Paham ya? Ah diajarin, diajarin, diajarin akhirnya bisa. Nah, nah ini ketika itu barakallahu fikum Surakah minta kepada Rasulullah untuk menulis suatu tulisan surat itu ya. fakata balahu Abu Bakar fi adim. Abu Bakar Siddiq menuliskan suatu surat pada adim. Adim itu kulit. Zaman saya itu kalau nulis nggak di kertas itu. SMS nggak ada. Paham ya? Nah, ini ya pakai kulit, kulit kering itu nulisnya pakai tinta mungkin tintanya apa gitu ya. Nah, barakallahu fikum kertas juga belum ada mungkin ya. Kertas-kertas seperti sekarang belum ada. Kulit, kadang batu, kayu tulisnya situ tulisannya adim itu arti kulit jilid anda melihat bawah itu adim ay jildun itu kulit paham ya Abu Bakar menuliskan pada kulit nah biasanya kulit di lutung-lutung itu buka ini kan biasanya nah barakallahu fikum seperti itu wa raja'a kulit nas akhirnya surah bin Malik pulang berkata kepada segenap manusia yang sudah mendengar sayembara tadi itu qad kufitum mahuna sungguh kalian telah dicukupkan sampai di sini. Maksudnya nggak bisa lagi ngejar udah. Paham ya? Nah, barakallahu sampai di sini sudah. Karena setelah itu kan langsung nggak lama kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah. Paham ya? Mereka udah nggak bisa nangkap Rasulullah. Waqad za'a musliman 'ama masya wada', masyaallah. Suraqah bin Malik yang semula hendak menangkap Rasulullah SAW ketika haji wada datang dalam keadaan sudah berislam. Masya Allah. Ini menunjukkan masa hidayah di tangan siapa? Allah Ta'ala sejahat apapun manusia, walaupun awalnya dia preman, ya, nah barakallahu fikum, preman terkenal, ya, nomor satu bahkan ya, tapi kalau dapat hidayah bisa, paham ya? Hidayah itu perkara yang apa? Perkara yang rahasia. Allah Subhanahu Wa Taala yang milikinya hidayah taufik. Nah ini Surah Al Malik sempat mau ngejar Rasulullah nangkap, tapi dapat hidayah. Ternyata ketika hajar wada datang dalam keadaan apa? sudah masuk Islam, sudah beragama Islam. Wa dafa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alkitaba alladzi katabahu Akhirnya Suraqah menyerahkan tulisan yang semula dulu dituliskan untuknya, yang tulisan Abu Bakar tadi ya. Wa waffalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima wa'adahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi apa yang dulu pernah dijanjikan kepadanya, wa huwa nidzalika ahlun dan Suraqah bin Malik adalah orang yang Nah berhak untuk mendapatkan janji tersebut. Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masirihi dzalika bi khaimah. Ummi Ma'bad. Ketika perjalanan itu bukan langsung jalan, orang capek juga perlu istirahat. Nah, ketika beliau berjalan Rasulullah di perjalanannya, nam singgah di tempat perkemahan, eh, yaitu tempat ting tinggalnya Umi Ma'bad. Ngapain kita di situ? Minum, minum air susu, susu apa? Kambing. Paham ya? Nah, padahal posisinya di musim paceklik, musim panas tapi kok keluar air susunya, barokahnya di situ. Paham ya? Masya Allah kita lihat. Naam. Faqala indaha. Faqala sini bukan berkata ya, istirahat qailullah. Paham ya? Akhirnya Rasulullah qailullah istirahat di sisinya. Qala antum lihat bawah itu, qala indaha istaraha waqtul qailullah. Istirahat di waktu qailullah. Ya biasanya qailullah itu sebelum duhur lah. Paham ya? enam kecuali hari Jumat setelah makan siang kan itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini qailullah. Faqala indaha bukan berkata tapi apa qailullah? Istirahat di perkemahan. Nah, barakallahu fikum, nan umma'bad tadi itu. Bara'at min ayati nubuwatihi fisyat. Ternyata Ummu Ma'bad melihat tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW fisyat itu pada kambingnya. Wa biha labnan nam labanan katsiran fi sanah musdibah ma baharul uqul. Melihat apa? Melihat tanda-tanda kenabian pada kambing tersebut dan juga banyaknya air susu di itu. Setelah diperah, diambil susunya, diminum Rasulullah SAW, ternyata apa? Banyak isinya. Masya Allah, luar biasa. Kisahnya mirip dengan kisahnya apa itu? Abu Hurairah ya. Ketika kelaparan, kemudian disuguhkan apa satu gelas air susu, diperintahkan untuk minum sama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. <laughs> Ashabul Sufah. Allah Ashabul Sufah ya. Suruh minum semuanya. Ternyata apa? Masih tersisa, enggak habis-habis. Barokahnya Rasulullah SAW. Padahal apa? Fisanah mujribah Di tahun-tahun yang paceklik Namanya peteklik kan jarang sekali ada air susuan itu. Air aja sulit, susah kan itu. nan. ma bahara al-uqul yang bisa dikatakan tidak masuk logika. Eh, tidak masuk akal itu kok bisa. Barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kesimpulannya barakallahu fikum. Adapun ketika masuk ke Madinah kita tunda pada pertemuan yang akan datang kisah yang dhaifah yang sering antum dengar ketika sampai di Madinah penduduk Madinah laki-laki, perempuan, besar, kecil, mereka menyambut dengan apa? Dengan salat badriyah itu kisah yang lemah. Tala'al badru alaina katanya. Paham ya? Ila akhirnya itu kisah yang dhaifah la aslalaha. rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.